Carol Superpil mempersembahkan Mahkota, Mahkota Mayangkara. Mayangkara. Ayu, ayu. Cerita ini kelanjutan dari Tutur Tinular Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jaya Negara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. thank you Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. seri ke-17 ini didukung oleh para pemain Susi sebagai Maisin, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rake Pemintihan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender rose atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat, cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik itu Maisin termenung di ruangan biliknya. Dia baru saja melamunkan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Ayu Wandira tidur pulas di sebelahnya. Maisin sama sekali tidak menduga Arya Dwi Pangga akan menemuinya. Maisin sangat kesal karena tiba-tiba Arya Dwi Pangga menanyakan perihal Ayu Wandira. Tuan Dwi Pangga, Tuan tidak berhak menanyakan persoalan itu. Kalau begitu, saya ini sudah dianggap bukan manusia lagi. Bukan begitu. Tuhan jangan membuat perkara baru di sini. Tuhan masih ingat. Saya bersedia menampung Tuhan hanya karena saya merasa iba kepada Tuhan. Tapi waktu itu saya memberikan peringatan keras kepada Tuan di Pangga. Saya tidak ingin Tuhan membongkar masa lalu saya. Semua itu sudah saya kuburkan dengan baik. Saya tidak ingin mengutik-ngutiknya kembali. Kalau Tuan tidak dapat memenuhi persyaratan ini, Tuan boleh meninggalkan Pasuruan satu. Oh. Alangkah hinanya nasibku sekarang. Benar-benar aku sudah menjadi sampah busuk Aku menjadi barang rongsokan yang tidak laku dijual sekepeng di pasar. Benar-benar nasibku sudah ambruk. Aku tidak berharga lagi. Aku hanya ingin tahu tentang anakku. Tapi Nyai Paricara tidak bersedia memberitahukan soal itu. Oh, Arya Dwi bangga. Sampai kapan kau harus mengalami nasib seperti ini? Sehina ini, serendah ini. Alangkah pahitnya, memalukan sekali. Tapi aku terpaksa menelannya setiap hari. Menelan dan menelan sekalipun rasanya mau muntah. Oh, Sang Hyang Widi, mungkin dosa-dosaku terlalu berat di masa lalu. Dan akhirnya sekarang aku terpaksa menanggung dosa-dosa itu sendirian. Benar-benar sendirian. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Kalau aku sudah dianggap bukan manusia lagi, baiklah. Aku ini memang binatang yang kotor. Aku ini kotor bagaikan debu di jalan. Aku kotor dan busuk. Aku hanyalah bangka yang berjalan. Apa Bapak Wali Kadep? Ah, Tuan Dwi Pangga, Nyai. Dia mengurung diri di dalam kamarnya. Rupanya dia kembali mogok makan. brengsek. Laki-laki brengsek. Ya, kalau dibiarkan, dia bisa nekat, Nyai. Nampaknya dia itu benar-benar putus asa, Nyai. Uh, sebenarnya itu ada apa, toh, Nyai? Huh? Apakah Nyai bertengkar dengannya? Itu adalah urusan kami Bapak Raki Pamintihan. Maaf, saya tidak bisa mengutarakannya kepada kalian. Di mana Ayu? Ah, dia bermain-main dengan anak gadis saya, Jangir, Nyai. Dia sudah mulai banyak punya teman, Nyai. Ah, tadi saya melihat Ayu dan Jangir pergi ke pantai. Mereka senang sekali mencari kerang di pantai. Hmm, begini, Biarlah saya yang akan menyelesaikan persoalan Tuan Dwi Pangga. Saya akan menemuinya. Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan, saya tugaskan untuk menjaga Ayu. Biarlah saya yang akan menyelesaikan urusan kami sendiri. Sikap Tuhan sungguh-sungguh tidak lucu. Tidak lucu dan sangat menyebalkan sekali. Hmm. Tuhan Dwi Pangga ini memang seperti anak kecil saja. Apa yang telah Tuhan lakukan di rumah ini? Tuhan mau mogok makan lagi kan? Tuhan mengurung diri terus di dalam bilik. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin mengganggu ketentraman kami. Maafkan saya, Nyai. Hati saya sedang gelap. Mata saya tidak bisa melihat. Dan sekarang hati saya menjadi gelap. Seharusnya Tuhan dapat berpikir dengan jernih. Tuhan ini siapa? Dan saya ini siapa? Kita siapa? Baik, baiklah Nyai. Jangan marah-marah. Saya mengaku bersalah. Baiklah. Saya akan makan. Saya akan menelan makanan yang pahit ini. Biarlah. Biarlah saya sendiri yang akan mengalaminya. Saya tidak bermaksud mengganggu Nyai. Sungguh, demi para dewa di atas langit, demi Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat raya ini, saya tidak bermaksud mengganggu kebahagiaanmu dengan Ayu Andira. Arya Dwi Kau tidak pantas menyebut nama putriku. Dia adalah anakku. Dan dia adalah putriku. Iya, Nyai. Saya tahu. Saya tidak akan merebutnya dari tanganmu. Saya hanya saya hanya ingin bertemu dengan gadis itu. Saya hanya ingin bercakap-cakap dengan Ayu Wandira. Apakah saya tidak boleh menemuinya? Tidak. Tuhan tidak berhak menemuinya. Dan Tuhan tidak berhak berbicara dengan putriku. Kau kejam sekali, Nyai. Kau kejam. Sikapmu ini lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih baik kau bunuh Arya Dwi Pangga ini. Lebih baik aku musnah. Aku lenyap dari permukaan bumi ini daripada harus menanggung penderitaan seberat ini. Aku tidak akan minta apa-apa kepadamu, Nyai Paricara. Aku sudah cukup memperoleh sesuap makanan dan seteguk air. Dan untuk itu, aku rela membayar dengan tenagaku yang sudah tidak banyak ini. Tapi Nyai, aku ini masih seorang manusia. Aku masih mempunyai perasaan. Aku masih mempunyai hati. Tuan Dwi Panggah, sekarang Tuan berkata bahwa Tuan mempunyai hati. Bagaimana dengan peristiwa 17 tahun yang silam? Apakah Tuan mempunyai hati? di mana hati dan perasaan Tuhan saat itu Tuhan sembunyikan. Tuhan telah membuat hancur kehidupan saya. Dan saya terpaksa berjalan terseok-seok dengan perut yang semakin membesar. Tuhan telah menodai hidup saya. Tuhan telah membuat langit kehidupan saya ambruk berkeping-keping. Di mana perasaan Tuhan saat itu? Di mana hati Tuhan saat itu Tuhan dipanggah? Tidak. Saya tidak bisa mengizinkan Tuan berhubungan dengan putri saya. Tuan benar-benar tidak mempunyai hak untuk itu. Oh. semua ini memang kesalahan saya. Saya benar-benar seorang lelaki yang kejam dan tidak bertanggung jawab. Sudahlah, Tuan Dipangga. Kalau Tuan berkata-kata seperti itu untuk membuat hati saya menjadi ibah, lupakan saja soal itu. Saya dapat membedakan mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak boleh saya lakukan untuk Tuhan. Tuhan paham? Iya, Nyai. Saya paham. Saya mengerti. Tapi Nyai, tidak ada tapi-tapi. Tuhan harus menerima kenyataan pahit ini. Seperti saya juga sudah menerima kenyataan pahit yang saya alami 17 tahun yang silam. Saya susah payah mengandung anak itu dan melahirkannya dengan taruhan nyawa. Sedang Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Barangkali Tuhan saat itu tidak pernah terkenang apapun juga terhadap kami. Barangkali Tuhan saat itu tidak pernah memikirkan keadaan kami. Tuhan pergi begitu saja seperti angin lalu. Dan kami terpaksa hidup menderita. Ayu Wandira terpaksa hidup terlunta-lunta bersama seorang wanita pendekar yang sudah tua. Ah, anak itu telah menjadi korban kebiadaban dan kekejaman Tuan. Dan sekarang, tiba-tiba Tuan merintih-rintih, menjerit-jerit untuk bisa bertemu dengannya. Tidak bisa Tuan dipanggah. Bagaimanapun juga saya tidak rela. Hati saya tidak rela jika Tuan ingin mengutik-ngutik soal Ayu Wandira. Dan ingat Tuan Dipangga, jangan sampai ayuandira tahu soal ini. Jika sampai Tuan Dipangga membongkar rahasia ini di depan putriku, saya terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap Tuan Dipangga. Nah, sekarang kalau Tuan ingin makan silakan. Sedangkan kalau Tuan ingin mogok makan lagi, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa juga. Silakan Tuan. Hayu Hayu Wandira Maafkan ayahmu ini nak Maafkanlah Arya Dwi Pangga Laki-laki yang kejam dan biadab ini Mari bicara soal balsam. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi Bahkan sudah memakainya Balpirik lavender rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik Nona Maisin. Saya mengaku bersalah. Saya telah membuat hidupmu menderita. Saya juga telah membuat Ayu Andira hidup terlunta-lunta. Dan sekarang, dan sekarang saya sendiri mengalami cobaan yang sangat berat. Baiklah, baiklah, saya akan berusaha untuk tabah saya akan berusaha untuk memikul beban berat ini sendirian. Sendirian saja. Thank you. pagi sudah membelah kayu bakar. Oh, ini sudah tugas kuna. Apakah kau kau yang bernama Ayuandira? Oh, iya, Pak. Akulah Ayuandira. Aku baru beberapa hari tinggal di pondok ini. Ya, aku sudah mendengar tentang dirimu. Katanya kau sekarang merasa bahagia karena sudah bertemu dengan ibumu, Nyai Paricara. Ah. Ya syukurlah, aku ikut merasa bahagia. Hmm, nama Bapak siapa? Apakah Bapak juga warga desa Pasuruan satu? Uh, iya, iya. Namaku, uh, namaku Rengganu. Aku lahir di desa Pasuruan satu ini. Hmm. Aku sudah sejak lama mengikuti Nyai Paricara. Karena keadaanku seperti ini, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku hanya bisa membantu-bantu sedikit di tempat ini. Ah. Hmm, sepertinya aku sudah pernah melihatmu, Pak. Uh, tapi itu sudah lama sekali. Uh, entah di mana dan kapan. Tapi kalau tidak salah, waktu itu kau tinggal di dalam sebuah gua kecil. Iya, sebuah gua kecil Rasa-rasanya aku dapat mengingat wajahmu, Pak. Ayu, di dunia ini banyak orang yang mempunyai wajah mirip. Mungkin kau telah bertemu dengan orang lain dan bukan aku. Lupakan saja soal itu. Hmm, sejak kapan kau tidak bisa melihat, Pak? Ya, sudah lama sekali. Ini mungkin karena dosa-dosaku sendiri. Dulu aku bisa melihat dengan terang dan jelas. Tapi tiba-tiba um, uh, aku sakit parah. Dan ketika sembuh mataku mendadak menjadi buta seperti ini. Dan hal itu terus berlangsung sampai sekarang. Uh, eh, ayo, dengar. Oh. Itu kereta ibumu datang. Cepat tinggalkan tempat ini. Mm, kenapa, Pak? Ibu tidak apa-apa kok. Jangan. Aku tidak enak, Ayu. Cepat tinggalkan tempat ini. Nanti kau kena marah ibumu. Nanti aku yang disalahkan. Cepat, Nduk. Pergilah. kau lamunkan? Ah, tidak, Bu. Ayu hanya lelah dan mengantuk. Kalau begitu, sebaiknya kau tidur sekarang. Kemana saja kau seharian tadi, Ayu? Hmm, Ayu bermain-main dengan anak gadis Bapak Wali Kadep. Ayu tidak pergi jauh-jauh, Bu. Ah, oh ya, Bu. Ya, Ayu. Ayu ingin tahu laki-laki yang tidur di pondok belakang itu. Sepertinya Ayu pernah bertemu dengannya, Bu. Ayu mendekati orang itu. Dia bertingkah laku aneh. Kadangkala dia marah-marah sendiri. Kadangkala dia menangis. Sepertinya dia kurang waras, Ayu. Hmm, kalau dia kurang waras, mengapa ibu mengizinkan tinggal di sini? Ibu hanya merasa iba. Dia sudah tidak mempunyai sanak keluarga lagi. Sekalipun kami memperlakukannya dengan baik, kami juga harus berhati-hati kadang kalau orang itu marah-marah dan bisa menyebabkan bahaya. Tapi, uh, tapi sepertinya Ayu pernah bertemu dengannya, Bu. Sudahlah, Ayu. Dia itu warga desa Pasuruhan satu. Selama ini dia tidak pernah pergi kemana-mana. Bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Sudahlah, Ayu. Kalau kau lelah dan mengantuk, sebaiknya sekarang kau tidur. Ayo, ayu tidurlah. Mari ibu akan menyelimutimu. Ayu Wandira menurut saja apa yang dikatakan ibunya. Gadis itu segera memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Meisin menyelimutinya dengan sepotong kain halus. Setelah Ayu Wandira tidur pulas, Meisin perlahan-lahan melangkah meninggalkan ruangan bilik. Dan dia berjalan ke arah pondok belakang di mana Arya Dwi Pangga tinggal. Siapa itu? Siapa yang membuka pintu? Mengapa? Mengapa kau tidak menjawab? Siapa kau? Dan apa maksudmu datang kemari? Aku hanya ingin tahu apa yang Tuhan katakan kepada Ayu Andira. Oh, kau Nyai. Kukira siapa? Maaf Tuhan Dwi Pangga. Saya tidak bermaksud mengganggu Tuhan. Saya hanya ingin tahu apa yang telah Tuhan katakan kepada anak saya, Ayuandira. Uh, saya... Saya tidak mengatakan apa-apa, Nyai. Tuhan Dwi Pangga, selama ini kami memperlakukan Tuhan dengan cukup baik. Tapi saya secara pribadi tidak ingin kehadiran Tuhan mengganggu kebahagiaan kami. Kami harap Tuhan mengerti. Iya, saya mengerti, Nyai. Walaupun agak susah, saya berusaha untuk mengerti. Tuhan jangan mengganggu kebahagiaan anak gadis saya. Sekarang ini Ayu Wandira sedang mengalami kebahagiaan yang sangat besar. Wajahnya senantiasa berseri-seri. Dia selalu tertawa-tawa dan tidak pernah terlihat murung. Saya ingin agar dia terus-menerus mengalami rasa kebahagiaan karena sekarang tinggal bersama ibu kandungnya. Tuhan mengerti apa yang saya maksudkan. Tuan jangan mengganggu kebahagiaan anak gadis itu. Tuan jangan mencoba untuk mengutik-ngutik masa lalunya. Masa lalu itu sudah cukup berada di tempat yang jauh. Janganlah Tuhan menyeret-nyeretnya kembali ke masa sekarang. Iya, Nyai. Saya mengerti apa yang kau inginkan. Saya tidak akan mengganggu kalian. Saya akan tetap berusaha merahasiakan siapa diri saya. Tadi dia memang menanyakan tentang keadaan saya. Tapi saya berusaha untuk menyembunyikannya. Saya bahkan mengaku bernama Rengganu. Dan bukan Arya Dwi Pangga, nama saya sendiri. Saya tahu, Nyai. Saya tahu apa yang kau inginkan. Kalau begitu syukurlah. Terima kasih atas pengertian Tuan Dwi Pangga. Dan saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik demi anak itu. Demi Ayuandira anak saya. Saya hanya ingin melihat dia bahagia dan bukan menjadi sedih karena masa lalunya. Saya tidak dapat membayangkan seandainya dia tahu siapa ayahnya. Selamat malam Tuan Dipangga. Selesai berkata, Mesin menutup pintu bilik. Arya Dwi Pangga tetap duduk di tepi pembaringan. Hatinya menjadi sangat sedih. Sesungguhnya dia ingin sekali bertemu dengan Aiwan Dira sebagai anaknya. Ingin sekali dia memeluk gadis itu sebagai anak kandungnya. Tapi dia tidak berani melakukannya. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, Rose atau Jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik Tuan Dwi saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik demi Ayu Wandira, demi anak gadis saya. Saya hanya ingin melihat dia bahagia. Jangan ganggu kebahagiaannya. Janganlah Tuhan mengutik-ngutik masa lalunya. Saya tidak dapat membayangkan seandainya dia tahu siapa ayahnya. Tuhan dapat memahami persoalan ini. Saya tahu, Tuan seorang laki-laki yang berhati kejam. Kadangkala Tuan dapat berbuat sangat jahat. Tapi dalam hal ini, saya mohon Tuan hendaknya mau membantu saya. Janganlah Tuan mengusik ketenangan hati kami, terutama kebahagiaan Ayu Wandira. Nah, selamat malam Tuan Dwi Panggah. Benar, Nona Maisin. Aku tidak boleh mengganggu kebahagiaan Ayu Andira. Aku tidak boleh mengusik ketenangannya. Baiklah. Mungkin ini adalah jalan yang paling baik. Barangkali dengan menempuh jalan ini, menelan kenyataan-kenyataan pahit ini, aku dapat meringankan beban dosa-dosaku di masa lalu. Pagi itu, Meisin dan Rakeh Pemintihan pergi mengunjungi orang sakit di desa Pajarakan. Wali Kadep ditugaskan mengawani Ayu Dira. Ayu, mengapa kau tidak bermain-main dengan Jangir anakku? Hmm, Ayu ingin bertemu dengan orang itu, Bapak Wali Kadep. Hmm. Maksud Ayu, orang yang tinggal di pondok belakang itu. Jangan, Ayu. Lebih baik jangan. Apakah ibumu tidak mengatakan sesuatu tentang orang itu? Um, Iya. Kata ibu, dia orang yang berbahaya. Sewaktu-waktu dia bisa marah dan mengamuk. Ya. Tapi Ayu tidak percaya. Itu benar sekali, Indu. Dia memang suka mengamuk. Dia orang sinting. Kadangkala dia menyanyi-nyanyi sendiri. Kadangkala dia menulis apa saja. Dan kadangkala dia menangis. Pada saat lain, dia tertawa-tawa sendiri. Ya, dia seperti orang gila. Tapi Ayu yakin dia orang baik, Bapak Wali Kadep. Kemarin Ayu bicara dengannya. Dan Ayu tidak memperoleh kesan bahwa dia orang berbahaya. Jangan, Ayu. Lebih baik kau bermain-main saja dengan anakku. Pergilah ke pantai. Kalian bisa bermain-main ke pantai sambil mencari kerang ataupun siput laut. Bukankah itu suatu permainan yang sangat menarik? Oh, tidak, Bapak Wali Kadep. Ada sesuatu yang ingin ku ketahui dari orang itu. Ah, biarlah Ayu pergi menemuinya. Jangan, Ayu. Jangan. Aduh, bagaimana nanti? Tapi sebenarnya aku berbohong kepada Ayu. Nyai Paricara telah mengajariku berbohong. Tapi nampaknya Ayu memperoleh kesan yang lain tentang Arya Dwi Pangga. Ya, baiklah. Aku sudah berusaha melarang, tapi dia nekat, bukan salahku. Siapa itu? Ah, aku, Pak. Ayu Wandira. Ah, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak membelah kayu bakar seperti biasanya? Ya, masih cukup banyak persediaan kayu bakar untuk keperluan memasak, Ayu. Nanti kalau sudah mulai menipis, barulah aku membelah lagi. Mengapa kau datang kemari, Ayu? Pergilah. Ayu tidak tahu mengapa orang-orang melarangku menemuimu, Pak. Um, Bapak sendiri sepertinya ketakutan untuk bercakap-cakap dengan Ayu. Ada apa sebenarnya? Kok kalian sepertinya menyembunyikan sesuatu? Benarkah begitu, Pak? Bukan begitu, Ayu. Menurut pendapatku tidak ada gunanya kau bercakap-cakap dengan orang seperti aku ini. Aku laki-laki yang sudah tidak ada harganya. Mataku buta. Tenagaku juga sudah tidak besar lagi. Lebih baik kau bergaul dengan orang lain. Kau bisa memilih teman-temanmu di sekitar pondok ini. Mereka, anak-anak muda yang sebaya denganmu, lebih cocok untuk bergaul, bukan? Mengapa kau harus berteman dengan orang seperti aku ini? Uh, apa yang kau tulis itu, Pak? Uh, hanya untuk mengisi waktu saja, Ayu. Daripada melamun. Aku biasa menulis syair-syair. Nah, Ayu ingat sekarang, Pak. Hmm, Ayu ingat. Jelas, Bapaklah orang yang pernah Ayu temui dulu. Orang itu dulu juga senang sekali membuat syair. Dia bahkan pernah mengajari Ayu membuat bait-bait syair. Uh, uh. Sekarang, Bapak tidak bisa berdosa lagi pada Ayu. Benar ah, bukan? Benar, Bapak orang yang pernah Ayu temui dulu di dalam sebuah gua kecil? Ayo, ngaku saja, Pak. Ayu tidak apa-apa kok. Ayu uh, hanya butuh pengakuan Bapak. Tunggu, Ayu. Aduh, mengapa tiba-tiba aku diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Lebih baik kau mengaku saja, Pak. Kaulah orang yang pernah Ayu temui dulu. Sudahlah, Ayu. Orang yang senang membuat syair bukan hanya aku. Mungkin saja kau bertemu dengan seseorang yang juga mempunyai kegemaran membuat syair-syair. Ah, Bapak masih berusaha menghindar. Uh, itu bisa saja terjadi kan? Banyak penulis-penulis syair dilahirkan dalam segala zaman. Mengapa harus aku? Sudahlah. Uh, coba Pak, Ayu ingin membaca syair-syair Bapak. Uh, syair apa yang sedang Bapak tulis sekarang? Kau bisa membacanya sendiri, Ayu. Aku hanya bisa menulis saja dan tidak bisa membaca. Hmm. Tulisanmu bagus sekali, Pak. Tulisanmu halus dan indah. Ah, baik, Ayu akan membacanya, Pak. Hmm, kau juga ikut mendengarkan? Seorang laki-laki perkasa telah ditaklukkan oleh nasibnya sendiri. Dia jatuh bertekuk lutut dan tidak mampu mengangkat pedang lagi. Bulan mengejeknya, langit tertawa, manusia hidup dengan segala keterbatasannya. Sekarang, laki-laki itu hanya bisa duduk sambil meratap. Dia tercampak di sudut dunia yang paling sepi jika sedang merenung dalam kesunyian malam yang gila, kadangkala dia teringat anak gadisnya. Tangannya meraih-raih, menggapai-gapai. Tapi gadis yang indah itu seperti terkurung di dalam kaca. Dan laki-laki itu hanya bisa meratapi masa lalunya derita yang paling malang di dunia. Oh, kesedihan yang paling pahit. Oh, nasib buruk yang terus mencekam siang malam. Oh, kerinduan yang tak mungkin diobati. Oh, penyesalan yang tak bakal dapat jawaban kegelisahan hati yang tak mungkin menemukan muara hidup seperti bayang-bayang semua berlalu dengan cepat sesuai putaran sang waktu hidup terus mengalir tanpa peduli akan nasib manusia dan laki-laki itu terus duduk dalam kesendiriannya tak seorang pun menghiburnya Bagaimana? Kau senang bait-bait syair itu? Iya, memang agak susah untuk memahaminya. Hmm, aku mendengar rintihan yang dalam dari permukaan syairmu ini, Pak. Ya, itulah syair-syairku sekarang. Aku tidak bisa lagi menulis syair-syair jenis yang lain. Itulah kehidupanku sekarang. Serba gelap, gelap dan sunyi sunyi dan dingin, dingin dan sendirian. Ah, kadangkala Ayu juga merasakan hal seperti itu, Pak. Kadangkala Ayu merasa kesunyian. Tapi sekarang kau sudah bertemu dengan ibu kandungmu. Hidupmu pasti terasa lebih hangat. Ah, anu, Pak, mm, maukah kau mengajari aku menulis bait-bait syair? Ah, apakah aku berbakat menjadi seorang penyair? Setiap orang dilahirkan sebagai upapati atau penyair atau penulis syair. Syair lahir karena aliran hidup. Syair bukan semata-mata lahir karena buah pikiran yang cemerlang. Kalau kau ingin menulis syair, kau harus mulai belajar merenungi tentang kehidupan ini. Kau tidak boleh berada terlalu jauh dari kehidupan nyata ini Kau harus bergumul, bergaul dengan mesra dengan hidup itu sendiri. Uh, <laughs> eh, Ayu tidak dapat mengerti apa yang baru saja kau katakan, Pak. Hmm, apa Bapak tidak bisa menjelaskannya dengan lebih sederhana lagi? Ya, baiklah Ayu. Kalau kau ingin menulis syair, tulis saja. Tulis saja apa yang ingin kau tulis. Curahkan perasaanmu, keluhan-keluhanmu, ketidakpuasanmu, ratapanmu, apa saja yang kau rasakan. Tulis semua itu di atas secarik daun lontar. Hmm, apa saja? Iya, apa saja. Jika seseorang berani berbuat jujur dan menulis tentang apa saja yang dipikirkan dan dirasakan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa bumbu-bumbu yang sudah basi, tanpa embel-embel, maka tulisannya akan melahirkan syair-syair yang dapat menggetarkan hati pendengarnya. Tapi kadangkala hal itu susah dilakukan. Ah, mengapa susah, Pak? Hmm, apa yang membuat susah? Yang membuat susah ialah pada saat kita mulai tidak jujur. Kadangkala kita tidak dapat menulis satu kalimat pun jika suasana seperti itu mulai datang. Nah, Ayu, kalau kau ingin belajar menulis syair, kau boleh datang kemari. Tapi ingat, kau harus melakukannya secara diam-diam. Jangan sampai Nyai Paricara tahu soal ini. Ah, kalau tahu juga tidak apa-apa, Pak. Ayu, kalau kau tidak mau menuruti kata-kataku, Aku tidak akan mengajarimu membuat syair. Bagaimana? Kau mau berjanji untuk mengikuti kata-kataku atau tidak? Uh, uh, uh, baiklah Pak. Ayu berjanji. Hmm, lalu, kapan Bapak akan mengajari Ayu membuat syair? Kapan saja. Jika kebetulan ada waktu luang dan Nyai Paricara tidak di rumah, kau boleh menemuiku untuk belajar. Mari bicara soal balsam. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik jasmine. Ketika demikianlah, dira mulai belajar menulis syair. Arya Dwi Pangga dengan tekun mengajari gadis itu menuliskan aksara-aksara di atas selembar daun lontar. Suatu saat mereka berjalan-jalan di tepi pantai. Arya Dwi Pangga bicara tentang banyak hal yang menyangkut persoalan syair. Dengar baik-baik, Ayu. Iya, Pak. Dengarlah debur ombak itu. Debur ombak itu laksana debur kehidupan yang tidak pernah berhenti. Dia datang dari tengah samudera, dari suatu daerah yang tidak pernah kita mengerti. Kemudian dia menghempas ke pantai, kemudian memukul dinding-dinding karang. Begitu dan begitu selamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak mengenal lelah tidak mengenal rasa bosan. Demikian pula syair yang mengalir turun dari buah pikiran seseorang. Uh, iya, Ayu dapat melihat semua itu, Pak. Dan Ayu juga dapat merasakannya. Debur ombak itu seperti debur jantung kehidupan Ayu sendiri. Aduh, bagus sekali. Kata-kata yang baru saja kau ucapkan sudah mempunyai tenaga sebuah syair. Kata-katamu indah, tenang, berwibawa dan mempunyai tenaga yang besar. Itulah yang kumaksudkan Ayu. Mungkin nanti malam kau bisa mencoba untuk menulis beberapa kalimat. Kau mau melakukannya? Iya, Pak. Ayu akan mencobanya. malam datang seperti biasa. Mesin dan Rakeh Pemintihan masih belum kembali dari mengunjungi orang sakit di lain desa. Tira duduk di atas kursi bambu, menghadapi sebuah meja kecil. Gadis itu merenung sesaat lamanya, sebelum kemudian menulis di atas selembar daun lontar. Malam turun bersama angin yang menggugurkan daun-daun pohon. Seorang bocah perempuan duduk di atas batu sambil menghitung jari-jari tangannya. Air mata mengalir di pipinya yang polos. Pandangannya penuh tanda tanya. Dia bertanya kepada malam. Dia bertanya kepada bintang-bintang di atas langit. Siapa menyuruhku duduk di sini? Kepada siapa aku harus bermanja-manja? Bocah perempuan itu membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu. Tidur terlentang menatap angkasa yang kelam sambil membayangkan rasa bahagia yang tak kunjung datang. Bocah perempuan menangis terseduh-seduh. Dan tangis itu dibawa ke dalam mimpinya yang sendu. Alam berusaha menghiburnya dengan caranya sendiri-sendiri. Bocah perempuan tidur di tengah-tengah pengembaraan. Dia tidur dalam ayunan gemersik daun-daun ilalang. Dan ketika fajar merekah di pagi hari, dia terbangun dan menatap bola matahari yang kemerah-merahan. Mulutnya yang kecil gemetar ketika mengucapkan dua patah kata. Di manakah kau ibuku? Di manakah kau ayahku? Ibu, ibu sudah datang. Apa yang kau lakukan, Ayu? Kau menulis apa itu? Uh, mm, anu, Bu. Uh, Ayu coba-coba menulis syair. Ayu, mengapa kau tidak tidur? Menulis syair hanya membuang-buang waktu saja. Lebih baik kau mengerjakan hal-hal yang berguna. Uh, tapi, Bu, Ayu senang sekali menulis syair. Uh, apakah ini salah? Kau belum paham mana yang salah dan mana yang benar, Ayu? Jadi, ibu masih menganggap Ayu sebagai anak kecil. Ayu sudah dewasa, Bu. Ayu ingin melakukan hal-hal yang Ayu senangi, yang Ayu anggap baik. Sekalipun hal itu akan menjerumuskanmu. Tidak, Ayu. Ibu tahu, kau pasti mengunjungi orang itu. Tidak, kau tidak perlu berdusta di depan ibumu. Bapak Wali Kadep sudah menceritakan semuanya kepada ibu. Ayo, mengapa kau tidak mau mendengarkan kata-kata ibumu? Ibu sudah berkata apa kepadamu? Tapi, uh, Ayu tidak melakukan apa-apa, Bu. Ayu hanya belajar menulis sair. Kau tidak boleh mengunjungi orang itu. Dia akan mengajarimu yang bukan-bukan. Tapi dia baik kepada Ayu, Bu. Apa salahnya Ayu belajar menulis sair padanya? Sudah Ayu, cukup. Lebih baik kau tidur sekarang. Oh, Ayu belum mengantuk. Kalau kau belum mengantuk, kau boleh ngobrol di serambi bersama Bapak Wali Kadep atau Bapak Raki Pamintihan. Kau tidak usah menulis-nulis sair Ah, pekerjaan apa itu? Oh, tidak, Bu. Ayu mau di sini saja. Ayu mau duduk di sini. Ayu tidak ingin bicara dengan siapapun juga. Meisin merasa sangat kesal, tapi dia berusaha untuk menahan perasaannya. Dia membujuk Tira agar mau tidur, dan setelah putrinya terlelap di dalam tidurnya, buru-buru Maisin melangkah ke pondok Arya Dwi Pangga. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama.